Sinar cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk Anggur Mahadewa Ku cicipi madu sabdanya. Bumi ku dalam genggamanku. Matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja. Seperti cermin retak yang tak berharga. Naga Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita-citaku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Suambara Budura. Heli Ermawati sebagai Kandenes, Api Burhan sebagai Empu Purwa, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Margaret sebagai Ken Siwinareswari, M. Abud sebagai Ken Arok, Tatok sebagai Panji Parasu, Untung sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra Pengantar ceri dadak prajurit yang telah memegang kalung itu tertegun dan kemudian membias rona kebingungan serta wajahnya berubah menjadi pucat. Dengan terlongong-longong dipandanginya kalung yang dipegangnya dan dipandanginya para tamunya yang masih berdiri itu. Kalian, kalian... Orang tua ini adalah Empu Purwa, ayah kandung dari Tuan Putri Kendedes, datang untuk menengoknya. Bagaimana? Tidak percaya? Oh, kau, kau berbohong. <laughs> kau tidak percaya? Nah, itu Ken Arok. Ia tentu bisa meyakinkanmu. Paman Empu Purwa dari Panawijen. Uh, selamat datang, Paman. Selamat datang semuanya di Istana Tumapel. Mengapa tidak kau persilahkan tamu-tamuku segera masuk ke dalam istana? Oh, oh, ampun, Tuan. Oh, ampun, Tuanku. Eh, kenapa denganmu? Oh, ampun, Tuan. Saya tidak akan mengulangi lagi, Tuan. Oh, ampun. Ini, terimalah kembali. Oh, terimalah. Hei, kenapa dengan kalung itu? Ada apa? Saya saya tidak akan mengulangi lagi, Tuan. Oh, jadi rupanya kalian diperas prajuritku ini. Benar demikian, Adira Kandi. Uh, ah, benar, Kakang uh, Ken Arok. Aku sudah memaafkannya. Tidak bisa. Perbuatannya memalukan. Rasakan ini. Uh! Uh! Racun tidak tahu diri. Setan. Pada satu mapel seperti ini, Tega-teganya kau berbuat seperti itu. Kau justru merusak kepercayaan rakyat terhadap prajurit yang sedang aku bangun. Kurang ngajar kau. Ampun, ampun Tuhan, Saya mohon ampun. Saya tidak akan mengulangi lagi, Tuan. Tumapel oh. tidak membutuhkan prajurit seperti kau. Kau akan kupecat. Menghadaplah kau kepada senopati atasanmu. Melaporkan kepadanya bahwa kau telah aku pecat. Ditambah hukuman cemur sehari di alun-alun. Kensi Siwinarswari, Adi Rahastri Kandi, Adi Panji Parasu, dan Adi Panji Garit. <laughs> Aku masih mengenal kalian semuanya. Aku bukan orang pelupa. Ayo, mari, mari, mari. ramah sekali. Ken Arok mempersilahkan para tamunya untuk naik ke pendopo. Aneh, Ken Arok justru tidak duduk di kursi dampar. Dia bahkan bersama-sama duduk lesehan di hamparan tikar. Seorang emban terpengong-pengong melihat kejanggalan itu. Atas perintah Ken Arok, seorang emban memanggil Ken Dedes. Kalau rasa haru di hati Ken Dedes dan para tamunya atas pertemuan itu. Aku tidak mengira Kang Bo. Aku membayangkan aku akan bertemu kembali dengan Kang Bo Kendedes di Panawijen. <laughs> Rasanya aku berpisah dengan Kang Bo baru beberapa hari yang lalu. <sighs> Akan tetapi, waktu yang tidak seberapa lama telah berbicara banyak terhadap nasib Kang Bo yang menjadi permasyuri. Dan dalam waktu yang singkat pula, suamiku telah pergi mendahuluiku, Adi. Mati terbunuh. Aku ikut bersedih. Aku juga ikut bersedih. Terima kasih. Akan tetapi, aku tidak boleh terlalu berlarut-larut di dalam kesedihan. Aku tidak boleh hanyut dan tenggelam dalam pusaran air. Aku harus segera bangkit, melihat kenyataan, dan dengan rela menerimanya. Bukankah demikian, Ayah? Benar, Dedes. Yang telah pergi tidak mungkin kembali. Akan tetapi, ayah tentu tetap merasa heran melihat perkembangan yang terjadi padaku. Anakmu ini bukan? Mengapa dalam waktu yang cepat suamiku mati dibunuh orang? Kemudian, belum lagi kering tanah yang dipergunakan mengubur suamiku. Namun aku telah menerima kehadiran Ken Arok untuk menjadi suamiku. Dan kemudian, menyetujuinya atas namaku ia menjadi aku yang baru di Tumapel ini. Ayah bisa mengerti. Ayah hanya bisa bersedih melihat cobaan yang menerpamu silih berganti, Dedes. Ayah, aku percaya jika ayah pasti bisa melihat yang tidak terlihat, bisa mengetahui yang orang lain tidak tahu, atau bisa mengerti cita-cita yang terpendam di dalam hatiku mengerti mengapa aku harus memutuskan. Entah mengapa aku menginginkan anak keturunanku kelak akan menjadi raja. Dan aku melihat Ken Arok adalah sebuah lantaran yang bisa aku lalui untuk meraih keinginan itu. Itulah sebabnya, seperti berjudi, akan tetapi aku merasa yakin jika aku akan menang. Aku terima lamaran Ken Arok Aku setujui pengangkatan sebagai aku yang baru. Aku setujui keputusannya untuk mengatakan perang terhadap Kediri. Ah, mungkin yang aku rasakan terasa jelas. Namun aneh bagi orang lain. Ayah bisa mengerti, Kendedes. Bagi ayah, yang penting adalah keadaanmu sekarang. Apakah yang terjadi adalah berlandasan kesadaranmu sepenuhnya atau tidak. Tentu ayah akan merasa sedih jika yang terjadi karena tekanan yang tidak bisa kau lawan. Tidak, ayah. Sama sekali tidak. Rahastri Kandi melirik Kenzi Winareswari. Tanpa sengaja kemudian keduanya berpandangan. Empu Purwa termangu dia teringat akan Brahmana Loh Gawe serta Brahmana-Brahmacari yang mempertegas ramalannya tentang Ken Dedes, juga Ken Arok. Tetapi bagi Rahastri Kandi serta Ken Siwinareswari, apa yang dialami oleh Ken Dedes adalah merupakan hal yang aneh. Ken Dedes kemudian bercerita tentang apa saja yang telah terjadi di Tumabel. Itulah ayah, apa yang telah aku alami selama ini. Hal-hal yang mendorongku mengambil sebuah keputusan yang sangat berani dan tidak masuk akal. Ayah bisa mengerti, Dedes. Bukan main. Pengalamanmu benar-benar luar biasa, Kang Bo Ayu Kendedes. Andai kata aku yang mengalami peristiwa itu, tentu aku akan kebingungan untuk mengambil sikap bahkan menghadapi apa yang terjadi, itu pun rasanya tidak akan mampu. Ah, jika aku yang menilai apa yang telah Kang Bo Dedes lakukan adalah benar-benar sebuah perjudian. Perjudian yang luar biasa besarnya. Melibatkan Kediri, melibatkan peperangan sedemikian banyak orang. Dia jin berdua mencari Kakang suara. Iya, benar. Kemana saja dia Diajeng berdua telah mencarinya? Oh, Berhari-hari kami berempat telah menjelajahi berbagai tempat Kang Bok Kendedes. Namun, jejak kakang kamu suara samar-samar belaka. Kemudian setelah kami tidak berhasil, kami tiba-tiba mempunyai perhitungan. Barangkali kakang kamu suara pernah menemui Kang Bok atau kakang Ken Arok dan menceritakan kemana perginya. Iya, kakang kami suara memang pernah kemari. Oh ya? Lalu? Ketika itu, Tuanku aku Tunggul ametu masih hidup. Kami merasakan kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa oleh perbuatan Ken Arok. Itulah sebabnya, dengan menggunakan caraku, melalui mimpi atau hubungan batin, aku mengundang kakang kami suara untuk datang dan membantu masalah yang aku hadapi. Setelah itu, kakang kami suara berpamitan untuk pergi ke rumah orang tuanya. Orang tuanya? Iya. Benar, ia membawa apu jasad pamannya untuk diserahkan kepada orang tuanya. Oh, di mana tempatnya, Kang Bo? Kakang kami suara tidak mengatakannya. Oh, sebuah jejak yang samar-samar lagi. Mungkin Kakang Ken Arok tahu sedikit banyak. Kakang Ken Arok mengetahui persoalan pribadi Kakang kami suara Iya. Yeah. Kita akan menanyakannya kepada Kakang Ken Arok. Thank you. Demikianlah, waktu kemudian bergeser ke arah petang. Bibi Welingi yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di bagian belakang istana merasa ikut gembira karena mengenal tamu-tamu momongannya, terlebih-lebih Rahastri Kandi. Semalam, rombongan kecil itu menginap dan menjadi tamu Ken Arok di istana Tumapel. Dan esok harinya, pagi-pagi sekali, mereka telah bersiap-siap melanjutkan perjalanan kecuali Empu Purwa yang memang bermaksud tinggal beberapa saat lamanya di Tumapel. Terima kasih atas keterangan yang kau berikan Kakang Ken Arok. Kami berempat mohon pamit. Kami mohon doa. Semoga kami berhasil menemukan Kakang Suara. Selamat jalan semuanya. Salamku kepada Kamesuara. Akan kami sampaikan kepada Kakang Suara. Kang Bo, aku minta diri. Selamat jalan Rahastri Kandi. Selamat jalan Rati Hening. Aku akan datang kalau bayimu lahir. Mungkin aku dibutuhkan untuk menjadi dukunnya. Dengan senang hati Rastri Kandi. Dengan ramah, Ken Arok dan Ken Dedes serta Empu Purwa dan Bibi Welingi melepas keberangkatan Ken Siwi dengan rombongan kecilnya. Beberapa orang senopati dan prajurit ikut melepas perjalanan mereka di halaman Istana Pakuan. sayang. Eh, kenapa, anak mas? Meski muda-muda, akan tetapi mereka mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Aku mengenalkan si Winaraswari, adik seperguruan Kamaswara, yang dalam medan perang tanding seperti macan betina kehilangan anaknya. Aku mengenal pula Rahastri Kandi dan Panji Garit. Walau aku tidak begitu mengenal Panji Parasu, akan tetapi dari kabar suara aku tahu, Panji Parasu juga mempunyai ilmu kanuragan cukup tinggi. Tumapel membutuhkan tenaga seperti mereka. Sayang mereka menolak. Tuanku telah menawarkan hal itu kepada mereka. Benar, Permaisuri. Tetapi mereka menolak. Aku menghormati sikap mereka. Ken Nareswari, Rahastri Kandi, Panji Parasu dan Panji Garit terus berkuda ke arah barat, arah menuju kota Raja Kediri. Seharian mereka berkuda dan kemudian beristirahat ketika malam tiba. Dan keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan kembali. Namun meski ditambah seharian lagi mereka berkuda, mereka belum sampai juga di tempat tujuan, hingga kemudian malam pun datang lagi. Ken Jiwi, masih jauh perjalanan yang kita tempuh untuk menuju ke Padang Karautan? Besok tengah hari, barulah kita sampai ke Padang Karautan Kakang Parasu. Bukankah Padang Karautan bukanlah tempat yang kita tuju? Benar, Padang Karautan hanyalah sekedar ancar-ancar untuk menuju di mana rumah persembunyian Temenggung Murti Wandawa berada. Menurut Kakang Ken Arok, diperlukan waktu setengah hari lagi untuk sampai di sana. Jika demikian, kita semuanya harus beristirahat. Supaya besok pagi kita bangun dengan keadaan yang segar dan dapat melanjutkan perjalanan dengan lebih bergairah. Tidurlah semuanya. Aku yang akan melek menjaga kalian semua. <laughs> Sebaiknya bergantian saja. Setengah malam adalah tugas Kang Bok Kensiwi dan Kakang. Eh, maksudku Paman Parasu untuk berjaga. Separuh malam hingga saat fajar Aku dan Kakang Panji Garit yang akan berjaga. Bagaimana? Baik. Apa yang kau lamunkan, Uwe? Peperangan. Kenapa? Ya, Peperangan itu menghantui aku, Kakang. Aku tidak habis mengerti. Mengapa dengan yakin, dengan penuh kesadaran Kang Bo Ayu Kendedes menghadapinya. Padahal di belakangnya adalah sebuah peristiwa yang mengerikan. Mereka mempunyai sikap tersendiri, kan, Kensili. Biar saja. Andai kata aku bisa. Andai kata aku mempunyai kekuatan yang tidak terlawan oleh siapapun. Baik oleh raja atau Ken Arok Aku tentu akan memaksakan supaya perang tidak terjadi. Jangan mengumbar angan-angan. Jika hal itu kau ikut, kau akan mengidap sakit jiwa. Ingat, aku pernah mengalaminya. Dua hari lewat sudah. Ken Winareswari bersama Rahastri Gandhi, Paksi Jala Kuning dan Panji Parasu meninggalkan Tumapel menuju Padang Karautan yang menjadi ancar-ancar untuk menuju tempat di mana Tumenggung Murtiwan Dawa dan keluarganya bersembunyi. Dan di suatu malam mereka beristirahat di perjalanan. Ini sudah tengah malam. Bangun. Sekarang giliranmu dengan suamimu untuk berjaga ya. Uh, baik. Uh, kakang Paksi, bangun kakang. Giliran kita berjaga sekarang. Uh, kakang masih mengantuk? Ya, rasanya masih ingin tidur. Tidurlah. Apa? Tidurlah kalau tega. <laughs> <laughs> Kau bermaksud mengatakan jangan tidur. Kalau kau tidur, aku juga akan kembali tidur. Di sebelah mana lintang waluku itu berada? Uh, itu, di sana. Hmm. Di mana letaknya ketika sore tadi? Uh, di sana. Kalau begitu, saat sekarang tengah malam telah lewat. Beberapa saat lagi, pagi tentu akan tiba. <laughs> Lihat. Apa? <laughs> Paman Panji Parasu kalau tidur mulutnya terbuka. <laughs> Dan Bibi Kensiwi kalau tidur tersenyum. Pasti ia sedang memimpikan yang bukan-bukan. Aku belum tidur. <laughs> <laughs> itu terus bergerak mendekati saat datangnya pagi. Kan Siwi dan Panji Parasu telah benar-benar lelap dalam tidurnya. Paksi jala kuning yang kemudian terkantuk-kantuk antara tidur dan kesadaran sepenuhnya. Mendadak rasa kantuknya hilang. Padamkan api. Hah? Ada apa? Ah, ada obat banyak sekali. Ah, siapa mereka? Ah. Tidak tahu. Oh, banyak sekali orang. Siapa mereka? Apakah kita perlu mengetahui siapa mereka? Iya. Tunggu. Bukankah mereka berjalan melalui jalan yang tadi kita lewati? Oh, benar, benar. Oh, jika demikian, mereka tentu akan melewati tempat ini. Oh, kita sembunyikan kuda-kuda dan perapian itu masih mengeluarkan asap. Siram dengan air. Ah, iya. Tanpa menunggu lagi, Paksi Jala Kuning dan Panji Parasus segera melepaskan tali-tali kuda dan menuntunnya ke tempat yang lebih aman dan tersembunyi. Rahastrik Kandi segera mengambil air dengan wadah daun talas dan disiramkan ke perapian yang masih mengeluarkan asap. Mereka kemudian menempatkan diri bersembunyi agar dapat melihat dengan jelas siapa orang-orang yang sedemikian banyak itu. Mereka semakin dekat. Lihat tombak-tombak yang mereka bawa. Nampaknya prajurit segelar sepapan. lihat umbul-umbulnya. Apakah mereka para prajurit Kediri? Akan kemana mereka? Jika mereka prajurit Kediri, dan bermaksud sesuatu, tindakan mereka membawa obor itu adalah perbuatan yang bodoh. Musuh mereka akan dapat mengawasi mereka dengan mudah. Iya, benar. Belum tentu. Bagaimana? Boleh jadi, obor yang mereka gunakan adalah sebuah cara untuk mengalihkan perhatian. Iya, bisa jadi. Atau bisa jadi pula mereka memang tidak perlu bersembunyi. Mereka berpikir sulit menyembunyikan orang yang sedemikian banyaknya. Mereka lebih senang kehadirannya dengan terus terang. Tetapi siapakah mereka? Kita akan bisa mengenali mereka dengan melihat umbul-umbul kesatuan yang mereka bawa. Berhati-hatilah. Siapa tahu di antara mereka ada yang berilmu tinggi, yang bisa mengetahui kehadiran kita dengan menggunakan Aji Sabta Pangrungu. Aji Sabta Pangrungu tidak bisa dipergunakan di antara kegaduhan. Kita tidak perlu khawatir soal itu. Akhirnya, rombongan pasukan segelar sepapan itu melewati mereka dalam jarak yang dekat dan jelas terlihat. Ken Siwi Nareswari berdesir ketika membayangkan para prajurit yang melintas itu adalah prajurit yang berangkat ke medan peperangan. Beberapa waktu lamanya, Ken Siwi dan kawan-kawannya harus menahan napas, hingga kemudian ekor dari pasukan segelar sepapan itu pun lewat sudah cahaya obor yang mereka bawa memanjang, meliuk seperti ular. Mereka orang-orang Kediri. Iya, mereka orang-orang Kediri. Aku mengetahuinya dari tulisan yang ada pada umbul-umbulnya. Oh, akan kemanakah mereka? Kemanapun mereka, yang jelas mereka sedang dalam persiapan peperangan. Apakah mereka akan mendahului menyerang Tumapel? Boleh jadi. Tapi boleh jadi juga tidak. Oh, perkembangan yang terjadi antara Kediri, Tumapel dan Ganter semakin menarik. Iya, nampaknya Kediri berada di dalam kesulitan. Tetapi apapun yang terjadi, sebaiknya kita tidak usah melibatkan diri. Pikiran kita harus terpusat pada tujuan kita menempuh perjalanan panjang sampai di tempat ini. Iya. Keesokan harinya, ketika matahari pagi telah bersinar dengan terangnya, mereka pun bersiap-siap melanjutkan perjalanan. sudah siap. Aku sudah siap, Bibi. Baiklah. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Tetapi sebaiknya kita menghindari pertemuan dengan rombongan yang lewat semalam. Benar. Kita bisa melihat jejak-jejak mereka. padang karautan. Luas sekali, Bibi. Benar. Luas seperti sawah tidak bertepi. Dan hanya ditumbuhi oleh alang-alang. Disinilah dulu pernah ditahan oleh paman para jigading bersama gerombolan perampoknya. Dan tempat mengerikan ini kemudian menjadi julukan yang lekat bagi kakang Ken Arok. Singa liar dari padang karawitan. Menurut ceritanya, di tempat inikah ia dulu bertapa? Ya, Kakang Kameswara menceritakan hal itu. Oh, tempat ini cukup mengerikan. Lihat, ilalang sedemikian tinggi. Bahkan mungkin lebih tinggi dari tubuh manusia. Aku tidak habis membayangkan bagaimana nasib orang yang tersesat di dalamnya. Tentu akan kesulitan untuk keluar lagi. Atau tidak akan bisa keluar untuk selamanya. Nah, kau lihat yang di sana itu. Oh, apa? Itu, lihatlah. Dua ekor ular hijau sedang kawin. Racun ular itu ganas sekali. Siapapun yang tergigit tentu tidak akan bisa bertahan hidup. Sekejap saja ia mampu membuat korbannya mati. Mengerikan sekali, iya, mengerikan sekali. Oh, aku melihat lagi seekor. Mana Bibi? Itu, itu di sana. Itu ular sendok. Racunnya kuat dan jahat lebih ganas. Oh, Hatiku menjadi tidak tentram. Rasanya ngeri dan jijik melihat ular-ular itu. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Lihat, itulah bukit yang dimaksud oleh kakang Ken Arok. Kita harus mengambil arah ke sana. Mengitari tebing untuk bisa menemukan tempat persembunyian Temenggung Murti Wandawa. Orang tua kandung kakang kami Ayo. Ayo. Ya, ya, ya, Seolah berpacu dengan waktu, kau khawatir kemalaman, Ken Sili Nareswari memacu kudanya paling depan, diikuti oleh Rahastri Kandi dan Paksi Jalak Kuning di belakangnya, sedangkan Panji Parasu berada di belakang sendiri. Mereka berkuda mengitari tebing, dan kemudian berderap ke arah utara, mengikuti jalan setapak, hingga kemudian ketika menunjukkan sebuah perkampungan kecil. Mereka kemudian berharap. Agaknya inilah tempat yang dimaksud oleh Kakang Ken Arok. Kita berharap, moga-moga Kakang suara berada di sini. Atau paling tidak, kita akan menemukan jejaknya dengan lebih jelas. Oh, aneh. Kenapa? Apanya yang aneh, Panjikarit? Apakah orang yang sedang mencangkul itu tidak mendengar kedatangan kita? Iya, menoleh pun tidak. Terlalu asik dengan tanaman-tanaman rupanya. Bagaimana Siwi? Kita perlu bertanya pada orang itu. Mungkin ia bisa memberikan keterangan yang kita butuhkan. Hmm, ya, bahkan nampaknya rumah ini yang kita cari. Ah, ciri-ciri rumah ini sesuai dengan yang dikatakan Kakang Ken Aro. Lihat, perkampungan yang berada di arah lembah, dan ini satu-satunya rumah yang berada di ketinggian. Untuk lebih jelasnya, kita tanyakan saja kepada orang itu. Ayo, kita turun semuanya. Tidak sopan jika kita bertanya, tetapi masih duduk di atas kuda. Iya. Selamat sore di sana. Uh, selamat sore di sana. Uh, ah, yang menyiangi tanaman. Selamat sore. Bolehkah kami numpang bertanya padamu? Ah, orang ini tidak menjawab. Kenapa ya? Kisanak, selamat sore. Bolehkah kami bertanya sesuatu kepadamu? Orang itu bisu, Kisanak semuanya. Hmm. Kang Aryo Sundoro bisu, jadi tidak bisa mendengar ucapan-ucapan kalian. Heh, Kakang Aryo Sundoro, lihat, ada tamu-tamu banyak sekali. Oh, Kakang Aryo Sundoro mengatakan tidak melihat kehadiran kalian dan bertanya, uh, anak berempat ini siapa? Uh, izinkanlah, aku mewakili saudara-saudaraku semuanya ini. Namaku Kensiwi Narswari. Perempuan di sampingku ini keponakanku, Rahastri Kandi. Dan itu suaminya, Paksi Jala Kuning atau Panji Garit. Sedang yang berdiri di sebelah kananku ini adalah calon suamiku, Kakang Panji Parasu. Namaku Warapalupi. Ada keperluan apakah anak datang di desa ini? Ah, uh, kami ingin bertanya sesuatu. Tentang apa Kisanak? Kami berempat mencari seorang temenggung yang melarikan diri dari Kediri. Kabarnya ia bersembunyi di daerah ini. nampak jelas perubahan rona wajah Warapalubi yang tidak luput dari perhatian keempat tamunya. Rona yang membias itu jelas gambaran kecemasan yang muncul mendadak. Di luar sadarnya, Warapalubi mendekat pada Aryo Sundoro dan memegangi tangan kirinya seperti meminta perlindungan. Hal itu membuat Rahastri Kandi dan Ken Siwinareswari justru kebingungan. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.